Kesalahan kedua memanjangkan hamzah. Misalnya a'udzu أعوذ billahi من الشيطان rajim. Padahal yang benar adalah cukup satu ketukan. Misalnya A'udhu A'udhu billahi minasy syaithanir rajim a'udzu bukan a'udzu